إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قلت بالله التوفيق هذه هي اللذة الحقيقية إن الله kelezatan yang sebenarnya yaitu apa memahami segala macam musibah dan memahami hikmah Allah di balik musibah tersebut wasa'adatul haqiqiyah dan kebahagiaan yang sejati urbul abdi min rabbis yaitu kedekatan hamba kepada Rabbnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merasa tenteram dengan sholat awamirihi nawahi dan bersenang-senangnya yaitu berlezat-lezatnya sang hamba dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya ini tentunya bisa dicapai oleh orang-orang yang telah bagus keimanannya sebagaimana telah kita lewati hadis apa itu wajah bihinna halawatul iman orang yang memenuhi tiga syarat sehingga mendapatkan manisnya iman. Kalau iman sudah terasa manis, maka segala perintah dari Allah dia jalankan dengan penuh kegembiraan dan segala larangan dia tinggalkan dengan penuh ketentraman. Ma'amusyahadati rahmatihi wa fadlih disertai dengan persaksian dia akan rahmat Allah dan karunia-Nya wa hikmatihi wa adlih dan hikmahnya serta keadilannya wa ayatihi fil afaqi wa fi nafsih dan menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini ufuk yaitu batas antara langit dan bumi dan yang ada pada dirinya sendiri Adapun untuk mendalami masalah ini tentang ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta dan juga ayat Allah yang ada pada diri kita sejak dari ujung rambut sampai ujung kaki ini bisa sebagai contoh saja kita lihat di dalam kitab Imam eh, siapa itu namanya Muhammad bin Abdul Khair Asy-Syafi'i. Kitab yang bagus judulnya Alim Kisah membahas tentang ayat-ayat Allah tentang bayi, kemudian tentang beberapa jenis binatang dan sebagainya. Dan yang lebih rinci lagi adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Atibian di fi Aqsamil Quran menjelaskan ilmu pengetahuan yang amat bagus yang telah Allah letakkan pada makhluk di alam semesta ini. Kalau wa amma siwa zalika minal manazzati dunyawiyah. Adapun yang selain itu yang berupa kelezatan-kelezatan duniawiyah, fa qur'anu ma tazul. Dia akan cepat sekali untuk hilang. Ma'aka suratil alfati fiha disertai dengan banyaknya penyakit di dalam kelezatan duniawiyah itu jenisnya saja amat cacat dan waktunya pun amat amat pendek. Itu pun disertai dengan sekian banyak kepenatan. Untuk mendapatkannya pun penuh dengan kesusahan. Wa min Dan bahaya yang dialami oleh orang yang berlegat-legat dengan keduniaan itu lebih banyak daripada manfaat yang dia dapatkan dari situ. Oleh Syekhul Islam rahimahullah, wa'lan anna faqra al-'abdi ila an ya'budallah la yusyriku bihi syai'ah ketahuilah bahwasanya besarnya keperluan hamba kepada Allah untuk beribadah kepadanya tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun laisa lahu nadhir fayuqasu bihi tidak ada tandingannya untuk bisa dikiaskan makhluk memiliki keperluan yang banyak tetapi keperluan untuk beribadah kepada Allah ini adalah keperluan yang tertinggi yang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan keperluan-keperluan yang lain. Lakin yusbihu min ba'dil wujuh hajatal jasadi ila ta'ami wa syarab. Akan tetapi di beberapa sisi dari beberapa sisi keperluan tadi itu menyerupai keperluan badan kepada makanan dan minuman. Kalau tidak makan dan tidak minum, apa itu secara umum dia akan binasa, dia akan rusak dan mati. Maka demikian pula ibadah kepada Allah. Kalau kita tinggalkan, maka kita akan hancur di dunia dan juga di akhirat. Demikian pula kalau tauhidullah, kita rusak dengan kesyirikan, maka kita pasti akan hancur. Lauka nabihi ma'alihatun illallah lafasa jasa. Seandainya di langit dan di, bumi itu ada sesembahan selain Allah, pasti langit dan bumi itu akan rusak. Wa bainahuma furuqun katsirah. Dan antara dua perkara ini ada perbedaan-perbedaan yang banyak. Keperluan hamba untuk beribadah, apa? keperluan badan untuk makan dan minum. Fa'inna haqiqata wa abdi qalbuh. Karena sesungguhnya hakikat sang hamba adalah hati dia. Makanya kalau hatinya mati, pada hakikatnya dia itu adalah apa bangkai yang berjalan. Siapa yang hatinya mati? Yaitu orang-orang kafir. Alaman kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bin nas ila akhirih. Apakah orang yang semula dia mati, yaitu dengan kekafirannya. Kemudian kami hidupkan dia, yaitu dengan apa? Dengan cahaya keimanan. Wajah Allah nur dan kami jadikan untuk dia cahaya yang dengannya dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia dan seterusnya. Ini menunjukkan hakikat manusia adalah pada hatinya, bukan semata-mata badannya, bukan semata-mata ada keindahan lahiriahnya. Wa demikian pula roh dia, Selama roh itu masih ada, maka badannya ada artinya. Tapi kalau rohnya sudah hilang, maka pada hakikatnya apa? Dia hanyalah jenazah. Wahiyya illa Dan roh itu tidak memiliki kebaikan kecuali bersama sesembahan dia yaitu Allah alladzi la ilaha illahu yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia maka ahli tauhid mereka adalah orang yang mendapatkan kegembiraan yang hakiki. Semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna kegembiraan dan kebahagiaan dia. Adapun ahli syirik, maka dia selalu apa di cengkeram oleh ketakutan. Lalu fi qulubil ladzina kafaru bima asyraku billah. Kami akan melemparkan ke dalam orang-orang yang kafir itu rasa takut dikarenakan mereka berbuat syirik kepada Allah rasa takut dan kegundahan dan kecemasan dan sebagainya yang menghantui jiwa dia. Makanya kebanyakan kita lihat kes-kes bunuh diri itu di kalangan siapa? Kalangan orang kafir. Adapun orang mukmin, orang yang tawakal kepada Allah, orang yang beriman kepada qada dan qadar, orang yang yakin akan kasih sayang Allah, maka hatinya tentram dengan Allah Taala. Fala tamak, fala tamak, eh, <clears throat> Para Papa tatma'innu fid dunia illa bi dzikrih. Maka roh tadi itu tidak merasa tentram di dunia kecuali dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tentram. Wa hiya kajihun ilaihi kajhan Dan roh itu akan terus bekerja menuju kepada Allah dengan pekerjaan yang sebenar-benarnya sampai dia nanti akan berjumpa dengan Allah. Ya ayuhal insan, inna kadihun ila rabbika kadihang famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu tengah bekerja, tengah berjalan menuju kepada rohmu dengan sebenar-benarnya, kemudian engkau akan berjumpa dengan dia. Wala buddalaha min liqa'ih. Maka dia harus berjumpa dengan rohnya, berjumpa dengan sesembahannya. Makanya ilmu yang tertinggi adalah apa? Ilmu tentang Allah Ta'ala. Jiwa memiliki Fitrah untuk apa? Mencari-cari pengetahuan. Tetapi tuntutan yang tertinggi adalah apa? Pemuasan jiwa dengan mengenal rohnya. Mengenal penciptanya dan mengenal siapa yang dia sembah selama ini. Dan selama dia tidak mengenal Allah sebagaimana mestinya, maka dia tidak akan mendapatkan ketentraman yang hakiki. Makanya kebahagiaan yang hakiki di dunia adalah apa? Kesempurnaan pengenalan kepada Allah sehingga rasa rindunya kepada Allah pun menjadi sempurna. Sebagaimana keledakan yang terbesar di hari kiamat adalah apa? Melihat wajah Allah Ta'ala. Melihat Rabb yang selama ini dia kenal. Melalui Al-Quran, melalui sunnah, melalui ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Dia kenal tetapi belum pernah dia lihat. Maka nanti kalau dia lihat, maka dia akan merasakan betapa besarnya kenikmatan melihat indahnya wajah Allah yang sampai dia merasa lupa dengan ketika itu. Ketika eh, lupa dengan apa? Dengan kenikmatan-kenikmatan yang di surga. Dan inilah yang diminta oleh Rasulullah SAW. As'aluka ridha ba'dal qada wa burzal aishi ba'dal maut wa lizzatan nadari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Di antara doa ketika sujud. As'aluka Allahumma ridha ba'dal qada. Ya Allah, saya mohon kepadamu keridhaan setelah takdir. Banyak orang yang sebelum mendapatkan musibah dia bilang, aku rinda dengan takdir Allah, terserah Allah. Tapi ketika datang musibah betulan, nah, di situ diuji kejujuran, keridhaan dia. Maka Rasulullah minta adalah apa? ridho ba'jal kodok. Ridho setelah datangnya takdir. Wa buddha aishi ba'jal maut. Dan kehidupan yang sejuk setelah kematian. Berapa banyak orang yang telah mati justru dia dibakar. Dibakar di jalan neraka, dibakar di alam kuburnya, dibakar karena banyaknya hutang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang orang yang dia memiliki hutang, memiliki hutang dan dia belum apa? Belum membayar hutang itu. Maka Rasulullah menggambarkan orang ini sedang apa? Sedang sedang dibakar oleh hutang dia. Ketika ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, alayya dainu." Wahai Rasulullah, saya yang membayar hutang dia. Rasulullah mengatakan, "Al-an baru jazilu." Nah, sekarang kulitnya menjadi sejuk. Maka berapa banyak orang yang karena kemaksiatannya dia dibakar di alam kuburnya. Sebagaimana yang dilihat langsung oleh teman dari eh, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika dia masuk di waktu sore mendekati maghrib dia lihat apa? Lihat eh, dia melewati sebuah melewati area pekuburan. Terus dia melihat di tengah-tengah pekuburan itu ada kuburan yang terbongkar dan seperti ada peti kaca yang naik ke atas, naik di atas permukaan tanah. Ternyata jenazah yang di dalamnya itu sedang dibakar. Maka orang ini sampai apa? Sampai me mencubit kulitnya sendiri, mengusap usap matanya sendiri, apakah aku bermimpi? Ternyata tidak bermimpi. Kemudian dia segera, nah, segera, segera masuk ke gerbang kota tersebut, kemudian masuk ke rumah dan selama tiga hari tidak bisa tidur, tidak bisa makan dan minum, melihat kejadian pembakaran itu. Maka pada hari yang lain dia tanya kepada orang, jenazah siapa yang dimakamkan pada hari sekian-sekian? Oh itu jenazah makar, orang yang yang sering mengambil pajak. Ini menunjukkan bahwasanya banyak orang yang setelah mati justru dia merasakan panasnya api siksaan Allah. Makanya Rasulullah SAW meminta apa? Wabur aisyu ba'dal maut. Dan kehidupan yang sejuk setelah kematian. Waliz walizatan nadari ila wajahik dan lezatnya melihat kepada wajahmu yaitu kenikmatan terbesar di akhirat wasyauqa ila liqa'ik dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Ini adalah kelezatan yang terbesar ketika di dunia. Baik, wala salaha illa Dan dia, yaitu roh tadi, tidak akan mendapatkan kebaikan yang hakiki kecuali dengan berjumpa dengan rohnya. Perjumpaan yang amat kita harapkan dan amat kita rindukan. Kalau di dunia saja, ketika kita, ketika sebagian orang melihat wajah yang paling indah, yaitu wajah Nabi Yusuf, langsung apa? Dia tidak sadar lagi ketika memotong-motong tangannya. Bagaimana ketika nanti Yaumul Majid, ketika para makhluk itu melihat Allah Ta'ala, tentunya keledakannya jauh lebih besar daripada yang keledakan yang dirasakan oleh para wanita Mesir pada waktu itu. Fayaqalu wahiya, oh ini sudah. Walau hasara lil abdi lizzatun aw sururun di ghairillah seandainya sang hamba itu mendapatkan kelezatan-kelezatan atau kegembiraan-kegembiraan dengan yang selain Allah wala yadumu zalik maka yang demikian itu tidaklah lestari suatu saat pasti akan putus makanya sebagaimana disebutkan oleh Imam al Qayyim rahimahullah taala di dalam Raudatul Munibbin, bahwasanya orang yang sedang mencakup cinta dia itu terus menerus dilanda oleh tangisan kalau dia sedang tidak berjumpa, dia menangis karena kerinduan. Tapi kalau sudah berjumpa, dia menangis karena takut terpisah. Ini adalah apa? Gambaran umum bagi orang-orang yang cinta kepada selain Allah. Dia akan disiksa oleh oleh apa makhluk yang dia cintai tadi itu. Kalau bukan karena Allah. Bal yang satilu min nau'in Bahkan dia akan terus berpindah dari satu jenis kelezatan kepada kelezatan yang lain. Tidak akan dia itu terpuaskan ketika kecintaannya itu bukan karena Allah. Makanya hal itu bisa kita dapati kehidupan orang dari kehidupan orang-orang kafir. Bagaimana mereka itu sudah menghalalkan segalanya, menghalalkan zina, berzina dengan sekian banyak perempuan, ternyata dia tidak puas. Hatinya terus terombang ambing. Kemudian apa dia memperluas lagi, mereka membolehkan berzina dengan apa Sama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, merasa lebat sesaat, setelah itu tersiksa lagi, terombang ambing di dalam kesesatannya. Kemudian akhirnya yang laki-laki mencari kepuasan dengan angsa, yang perempuan mencari kepuasan dengan anjing. Demikianlah orang-orang yang cintanya itu bukan karena Allah, dia akan terus tersiksa dengan yang dia cintai tadi. Tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Allah min syahsin ila syahs. Dan selalu berpindah dari orang ini ke orang yang itu. Cinta pada orang ini karena cakep, Kemudian suatu saat melihat yang lebih cakep, terombang ambing lagi naik ke yang berikutnya, kemudian pindah lagi yang ke berikutnya, tersiksa terus. Karena hidupnya hanya apa? Pandangan matanya kepada dunia, tidak melihat kepada akhirat. Wa yatana'amu bihadza fi waqtin wa fi ahwal. Dia bernikmat-nikmat, bergembira, bersenang-senang dengan yang ini pada suatu waktu dan di sebagian kondisi. Wasaratan ukhra dan sementara pada kesempatan yang lain yakunu dzalika alladhi yatana'amu bihi wa tadza ghairun aminlah. Pada kesempatan yang lain ternyata orang atau makhluk yang dia bernikmat-nikmat dengannya dan berledat-ledat dengannya ternyata tidak nikmat lagi bagi dia. Wala multazin lahu, wala multazin lahu dan tidak lagi terasa lezat bagi dia. Bahkan apa? nanti akan menjadi musuh satu sama lain ketika di dunia apalagi ketika di akhirat al akhillau yauma idzin ba'dhum li il eh, aduwwun illa muttaqin orang-orang yang saling berkasih sayang pada hari itu yaitu di hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa yang kecintaannya itu karena Allah Bahkan yu'zihi ittisaluhu bihi dan terkadang hubungan dia dengan makhluk tadi itu justru menyakiti dirinya sendiri wa wujuduhu indah demikian pula keberadaan makhluk ini di sisinya terkadang justru menyakiti dia wa yadurruhu dan membahayakan dia itu adalah akibat kecintaan yang bukan karena Allah selesai dari Majmu'ul Fatawa maka kita beruntung eh, kita bersyukur kepada Allah atas petunjuknya kepada Islam, kepada iman, kepada hidayah sunnah dan untuk mengetahui apa hakikat dari kehidupan yang sebenarnya. Al-Babul Ashir Bab yang ke-10 al rabdu ala tafarusati syamihin Sekarang kita masuk kepada Bab yang lain Yang digunakan oleh sebagian orang-orang yang e, eh, Mengaji Ahlul hak Ketika Ahlul hak tertimpa musibah Yang mana mereka mengatakan Menunjukkan kali kalian tertimpa musibah Berarti kalian selama ini adalah salah jalan Itu ejekan para Ahlul Bidah kepada Ahlul Sunnah Maka kita bikin bab khusus Sebab yang ke-10 ini bantahan kepada tuduhan atau kedustaan asyamidin. Asyamidin artinya adalah orang yang gembira dengan dengan musibah orang lain. Syamid yaitu yang mengejek musibah orang lain. Amma ma zakarahu ba'dul ah, ba'dul ahli ahwa Adapun perkara yang disebutkan oleh sebagian ahlul ahwa, ada ahli jamat ini memang waktu itu kejadiannya banyak. Kita masukkan sekalian. Bahwasanya Al-Sunnah di Jamaat, asabahum hujumur Rafidah. Mereka itu diserang oleh Rafidah wa tahjir dan mereka terpaksa hijrah min baladihin dari negeri mereka bisa bagi dzunubihim. Itu adalah dikarenakan dosa mereka. Ini kata Ahlul Ahwa. Wa makrihin bi da'wati salafiyah dan karena mereka membuat makar terhadap dakwah salafiyah. Ini tuduhan mereka kepada Ahlus Sunnah wakalamuhum fil ulama dan juga disebabkan mereka itu suka mencela ulama. Ini tentunya suska. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mencela ulama, tetapi apa? Mengatakan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Fahadhi tafarrusat batilatun qata'a. Maka kedustaan-kedustaan ini adalah batil secara pasti. La yahjumu alaina rafidah illa liqiyami ulama idamat wa man ma'ahum biwajibati Tidaklah roh kita itu menyerang kami, kecuali dikarenakan ulama jannah yang bersama mereka itu menegakkan kewajiban-kewajiban agama. Minal wujudi ala ahlul batil. Yaitu berupa apa? Membantah ahlul batil. Karena ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Wa tashfi makrihim bidinillah. Dan membongkar makar mereka terhadap agama Allah. Wal muslimin. Dan membongkar makar mereka terhadap kaum muslimin. Wal biladil islamiyah dan membongkar mata mereka terhadap negeri-negeri Islam. Wasadatihim ala ta'ati wulatil umur. Dan karena mereka, yaitu ahli sunnah di mereka kokoh untuk selalu taat kepada pemerintah. Binijayatil Qur'ani wa sunnah. Dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah, ala tariqatis salam. Berdasarkan tariqah para salam. Hada ja'al rafidata tubaziduhum. Inilah yang menjadikan rafidah membenci mereka wa tubayyinu lahum oh apa wa tabayyana lahum maka itu lailan wa nahara dan menjelaskan kepada mereka yaitu karena apa karena ahlu sunnah menjelaskan kepada mereka tipu daya siang dan malam hatta tuhasiruhum oh aman enggak enggak ini ini salah kita bukan tubayin tapi nonnya tambah satu titik ini dengan tak wa tufayyitu lahum ini yang benar wa tufayyitu lahum ida laylan wa nahara dan rafidah itu membuat tufayyit yaitu apa merancang merancang tipu daya untuk ahlu sunnah siang dan malam ini yang benar kata eh, ayo wa tufayyitu hatta tuhasirahum wa tuqatilahum sampai mereka mengepung ahlu sunnah dan memerangi mereka Wa ahlu sunnati wal jamaah la yakhafuna billahi laumata Sementara ahlu sunnah wa jamaah itu tidak takut celaan orang yang mencela di jalan Allah. Wa yasda'una bil haqqi walau karihal mubtilun. Dan mereka itu menampilkan kebenaran walaupun ahli batil itu membenci yang demikian. Kenapa? Memang ini perintah kita, e, perintah kepada kita. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, "Amarani Khalili sallallahu alaihi wasallam bis sabr." kekasihku yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku dengan tujuh perkara. Amaroni bihubbil masakin memerintahkan aku untuk cinta kepada orang miskin. Bukan apa? Kita mendekat kepada orang kaya. Buat dulu minhum dan mendekat kepada mereka, kepada orang-orang miskin. Wa amaroni an amdura ila man huwa juni, wa la angdura ila man huwa fauti. Dan memerintahkan aku untuk melihat kepada orang yang di bawahku, dan tidak melihat kepada orang yang di atasku. Agar apa? Agar kita tidak meremehkan nikmat Allah kepada kita. Kalau kita mengalami musibah, masih banyak saudara kita yang musibahnya lebih berat. Masih banyak kenikmatan kita yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada orang lain. Wa amarani an asilar rahim wa in udbirtu. Dan Rasulullah memerintahkan aku untuk menyambung kekerabatan, menyambung silaturahim sekalipun aku dibelakangi wa amarani alla wa amarani alla as'ala ahadan syai'a dan memerintahkan aku untuk tidak minta, eh, tidak minta kepada seorang pun sesuatu apapun. Wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana Dan memerintahkan aku untuk berkata yang benar sekalipun itu pahit. Ini syahid kita diantaranya. Wa amarani alla akhafa billahi laumata masala'in Ini intinya. Dan memerintahkan aku untuk tidak takut celaan orang yang mencela di jalan Allah wa amarani an uktira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah dan memerintahkan aku untuk memperbanyak ucapan la haula wa la quwwata illa billah tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah fa innahunna min kanzi tahtil arsh karena sesungguhnya kalimat tadi adalah termasuk perbendaharaan di bawah ars Allah nilainya amat tinggi hadis akhrajahu al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih Fa'idha kanal abdu qama bil haqqa. Maka apabila sang hamba itu telah menegakkan kebenaran. Ala daw'il adillah. Di atas cahaya dalil. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kebodohan, tapi dengan dalil. Fahajama alaihil adu. Kemudian musuh menyerang dirinya. Fala yuqalu innahu asabahul hujum bidunubih. Maka tidak boleh kita katakan ketika dia diserang itu karena dosa-dosa dia. Berhada min lawazimi sodai bil haqqa. Bahkan ini adalah termasuk konsekuensi dari kita menampilkan kebenaran kama hasala bil anbiya'i wa warasatihim. Sebagaimana ini terjadi di kalangan para nabi dan para, para pewaris mereka. Mereka disakiti bahkan sebagian nabi dibunuh bukan karena dosa para nabi itu. Tapi memang konsekuensi. Apa itu? Kita menampilkan kebenaran dan dibenci oleh orang-orang yang membenci kebenaran. Fahada yadullu ala sihhati sabilihim. Bahkan ini menunjukkan akan benarnya jalan mereka tadi. Walaysa ulama ujamat yang kuruna bidakwati salafiyah. Dan bukanlah para ulama jamat itu membuat makar terhadap dakwah salafiyah. Wala yaftaruna alaiha. Dan tidaklah ulama jamat itu membuat kedustaan terhadap dakwah salafiyah. Kama qalahu syekh hajahullah. Wala yatakallamuna ulama ya bil batil. Dan tidaklah ulama jamak itu berbicara kepada terhadap ulama yang lain dengan cara yang batil kama qalahu Muhammad Al-Musawi. Walakin as-sabatu hab haq tetapi ketokohan di atas kebenaran wa adamul khudu'i li agradil hasidin dan tidak maunya mereka tunduk kepada keinginan-keinginan orang-orang yang hasad huwa alladhi ja'ala ahlal batil yatabarramuna minhum Inilah yang menjadikan ahlul batil itu marah terhadap mereka. Wa yas'auna idlakihim dan berupaya untuk membinasakan mereka. Ini jawaban terhadap syubhat tadi. Para Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bi dzikri marafi rafi bi ighwa'i syaitanil ibad. Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tingkatan-tingkatan penyesatan setan kepada para hamba setelah menyebutkan tingkatan yang kalau tidak salah tingkatan yang keenam Kemudian beliau mengatakan fa'in ajazahul abdu min hadhil maratikis Kalau hamba tadi berhasil mengalahkan setan di dalam enam tingkatan ini, wa a'ya alaih dan melemahkan setan, farraqa alaihi hisbahu minal insi wal jin. Maka setan akan mengerahkan pasukan dia dari kalangan manusia dan jin bi anwa'il ada dengan berbagai macam gangguan wa takfir menuduh anul hak itu yang kafir wa tablil menuju menuju bahwasanya ahlul haq itu yang sesat wa mengatakan ahlul haq itu yang mubtadi wa tahdziri minhum dan memperingatkan manusia dari e, dari minhu dari hamba ini tadi wa qasduhu dan niat dari setan tadi adalah ikhmaluh menjadikan dia itu tersembunyi agar orang meninggalkan dia dan dia sendirian saja wa itfa'ih dan menginginkan agar cahaya dakwah dia tadi padam liyusawwisa alaihi qalbah agar hatinya itu menjadi kacau. Wa juga bil fikrah dan menjadikan pikiran dia itu menjadi apa menjadi tersibukkan untuk menghadapi untuk menangkis serangan para musuh tadi waliyamna annasa minal intisa'i dan untuk menghalangi manusia dari mengambil manfaat dari hamba tadi fa yabqa sa'yuhu fi taqlidil mubtilin maka jadilah langkah hamba tadi itu terus menerus diserang taswitok yaitu diserang atau dikuasai oleh para ahlul batil min syayatinil insi wal jinni alaih dari kalangan setan jin dan manusia wala yasturu wala yani dan setan itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah diam yastur berhenti yani yaitu apa menunda-nunda musuh kita 24 jam kerja terus dia fahina id ya basul mu'minu la'amatal harf maka ketika itu sang mukmin harus memakai baju besinya, baju perang dia. Wala wala yadauha anhu dan seorang mukmin itu tidak boleh melepaskan baju perangnya itu ilal maut sampai datangnya kematian. Karena walaupun kita sekarang tidak menyandang senjata, kita setiap detiknya, setiap saatnya itu sudah peperangan. Berperang dengan setan dan tipu daya setan. Wa mata wada'aha usir. Kapan saja dia meletakkan baju perangnya tadi, dia akan ditangkap au usib atau dia akan terkena senjata lawan. Fala yazalu fi jihad. Maka terus meneruskan hamba itu di dalam jihad hatta ya Allah sampai dia berjumpa dengan Allah. maka Ammar hadal fasal. Maka renungkanlah pasal ini. Watajabbar mauqi'ahu. Dan renungkanlah, eh, pelajarilah posisi dia mauqi' yaitu posisi. Wa azima manfaatih dan agungnya manfaat ini waj'alhu mizanaka tazinu bihin dan jadikan pasal ini tadi penjelasan penjelasanku ini tadi sebagai timbanganmu untuk engkau menimbang manusia wa tazinu bil a'mal yang dengan itu engkau bisa juga menimbang amalan-amalan selesai dari pada ilmu fawaid oh, Kelanjutannya besok malam insya Allah wallahu taala